<clears throat> wa yakunu takdirul harakati خاصا بحروف العلة jadi harokat harokat tersebut ya, ditakdirkan ya, sebagai tanda i'rab itu dia ditakdirkan itu khusus pada huruf-huruf illah atau mentakdirkan harokat-harokat ya, tidak me, mentidak tampakkan harkat-harkat sebagai tanda i'rab itu khusus pada huruf-huruf illah. Pada alif, pada waw, dan pada ya. Walakinnaha <clears throat> takhtalitu fima bainaha baina siqali wa ta'asuri. Akan tetapi harkat-harkat tersebut yang ditakdirkan tersebut itu berbeda ya berbeda keadaannya di antara syarat-syarat tersebut baina tiqali wa ta'adzuri antara at sulit atau susah wa ta'adzur dan ta'adzur itu tidak mungkin atau mustahil jadi kalau tiqal itu sulit Walaupun sebenarnya itu bisa, tetapi karena sulit, maka tidak ditampakkan. Tapi kalau ta'adzur, itu memang karena benar-benar tidak mungkin atau mustahil, tidak bisa. Jadi berbeda antara asyikal dan at-ta'adzur. Itu sebabnya. Fal alifu wa hiya a'alluha. Adapun alif dan alif ini adalah yang paling illah ya, di antara tiga huruf inilah yang paling ilah, yang paling apa ya kalau makna ilah secara bahasa paling cacat ya yang jelas alif di antara tiga huruf yang paling ilah, la yadharu alaiha dhammatun wala fathatun wala kasratun ya tidak tampak padanya dhammah tidak pula fathah dan tidak pula kasrah ya. Jadi pada alif itu tidak bisa tanpa baik itu domah, fathah maupun kasrah. Semuanya takut diri. Hmm. Lakin al wawu wal ya'u akan tetapi wawu dan ya wahuma ahwanu minal alifi dan keduanya wawu dan ya ini ahwanu minal alifi itu lebih mudah daripada alif Wa dzalika li'anna al-wawa wal ya'a tadharu 'alaihima al-fathatu. Kenapa dikatakan lebih mudah daripada alif? <coughs> Karena wawu dan alif e, karena wawu dan ya tersebut tadharu 'alaihima al-fathatu. Fathah itu tampak pada keduanya. Fathah itu bisa tampak pada wawu dan juga fathah itu bisa tampak pada ya. Sehingga apa dikatakan tadi ahwanu minal alif, dia lebih mudah daripada alif. Kalau alif semua harokat, domah, fathah maupun kasrah tidak bisa tampak. Tapi kalau wawu dan ya, di situ fathah masih bisa tampak pada wawu dan juga pada ya. kataku Fatakulu masalan sehingga engkau katakan misalnya, kalau Allah Taala dalam ayat Al Quran, lan nadu'a min dunihi ilaha ya, lam lan nad'uwa di itu wawunya di, diberi fathah dan fathahnya tampak lan nad'uwa tadharul itu fathahnya tampak ya wal ya'u tadharul fat al itu 'alaiha dan ya itu juga ya aidon ya. wal ya'u tadharul al itu 'alaiha aidon dan ya itu juga fathah tampak padanya. Fathah itu tampak pada huruf ya. Fatakulu hingga aku katakan, Ra'aitu al-qawbiya, aku melihat hakim itu. Al-qawbiya, yakni di fathah, fathahnya tampak. Ini. Jadi fathah itu tetap tampak pada wawu dan juga tampak pada ya. Adapun pada alif tidak tampak wala tadharu alaihima dhammatun wala kasratun dan tidak tampak padanya pada keduanya yaitu pada wawu dan pada ya dhammatun wala kasratun dhammah dan juga tidak pula kasrah jadi harakat dhammah dan harakat kasrah itu tidak tampak pada wawu dan pada huruf ya lakin akan tetapi takulu nakulu kita katakan mana'a min zuhuriha aftiqalu yang mencegah dari tampaknya bomah dan juga kasrah pada wawu maupun ya adalah aftiqalu yaitu sikal sulit atau susah atau berat itu sikal ya yakni yakni anna zuhura dhammati 'ala al-ya'i taqilun bahwasanya menampakkan bomah zuhura dhammati menampakkan bomah 'ala al-ya'i pada ya Fakilun itu berat, itu sulit. Menampakkan bomah pada huruf ya itu berat atau sulit. Wa zuhura al kasrati al ya'i sakilun dan menampakkan kasrah pada ya itu juga sakil berat atau sulit insaha untuk soro jika itu hurufnya sahih maka akan dikasrah tanpa mudah tapi kalau hurufnya wawu atau ya itu sulit atau berat. Fakat tafiqu huruful illati as-salatati fi annahu yuqaddaru alaihi ma adhamu wa kasru. Sehingga apa? Huruf-huruf illah yang tiga tadi, ya, huruf-huruf illah yang tiga yaitu alif, wawu dan ya itu itu apa? Bersepakat ya, sama fi annahu yuqaddaru 'alaiha al-dhammu wa kasru bahwasanya pada ketiga huruf ilah tersebut ditakdirkan dhammah dan kasrah pada alif pada wawu dan pada ya dhammah dan kasrah itu semua ditakdirkan sepakat sama semuanya ketiga-tiganya amma fathatu adapun fathah fa tuqaddaru 'alal alifi fathah itu ditakdirkan pada alif Kuatat haru 'alal wawi wal ya'i. Ya. Dan oh. dia itu tampak pada huruf wawu dan pada huruf ya. Jadi kalau fathah itu ditakdirkan hanya pada alif, adapun pada wawu dan pada ya fathahnya dia tampak. Ini. Tapi kalau domah dan kasrah sepakat semuanya tiga-tiganya alif, wawu dan ya itu semua ditakdirkan. Takhtalifu aidan fi annahu yuqalu fil alifi dan juga berbeda bahwasanya dikatakan pada alif man amin duriha at Ya. Jadi pada alif tadi ya, ketiga harakat sebagai tanda i'rab itu ditafsirkan dikatakan alasannya mana amin duhuriha at yang mencegah dari tampaknya harokat huruf i'rab tersebut adalah at-ta'adzur. Ya, tadi ta'adzur itu mustahil atau tidak mungkin. Wa fil ya'i wal wawi astiqalu. Adapun pada huruf ya dan pada huruf wawu alasannya mana amin zuhuriha astiqalu itu astiqal berat atau sulit. Ya, jadi berbeda. Kalau alif itu ta'adzur, mustahil, tidak mungkin. Tapi kalau wawu dan ya itu asfikal, sulit atau berat. Berbeda ya. Di annahu yumkinu ay antakula karena sesungguhnya itu memungkinkan kalau engkau mengatakan ja'al qadiyyu sebenarnya memungkinkan bisa dikatakan demikian ja'al qadiyyu dengan bomah yang tampak yumkinu itu memungkinkan bisa. Lakin sakti lotun, akan tetapi itu berat, sulit. Terutama di sini apa ukurannya lidah Arab, karena ini bahasa Arab, maka ukurannya lidah Arab bukan lidah Jawa, bukan lidah Indonesia. Ya, bagi orang Arab itu sulit, berat. Walaupun mungkin bisa, tapi sulit, tapi berat. Sehingga apa? Ditakdirkan. Itu aksikal. Wa yumkinu an taqula marartu bil qadhi dan memungkinkan pula kalau engkau mengatakan marartu bil qadhi yaknya ditampakkan eh, kasrohnya ditampakkan pada ya sebenarnya bisa memungkinkan lakin lakinnaha taqilatun akan tetapi itu berat itu sulit ya, sekali lagi bagi lisan Arab bagi lidah Arab ya. sebenarnya memungkinkan atau bisa tetapi karena itu sulit berat sehingga tidak ditampakkan. Ya, yang demikian yang dinamakan dengan aksiqal. Kalau at-ta'abdur itu benar-benar tidak mungkin, ya, tidak bisa atau mustahil. Alif tidak menerima harakat sehingga tidak bisa tampak baik itu fathah maupun domah maupun kasrah. Ya, sehingga alasannya berbeda untuk alif at-ta'adzur, untuk wawu dan ya at ولهذا قال العلماء في الألف منع من ظهورها التعذر oleh karena ini para ulama ya, ulama bahasa terutama ya mengatakan tentang alif ya, yang mencegah dari nampaknya tanda i'rab adalah ta'adzur. Wa qalu fil wawi wal ya'i dan mereka mengatakan tentang wawu dan ya mana amin zuhuriha asfiqalu yang mencegah dari tampaknya tanda i'rab adalah asfikal ya, berat atau sulit. Ya. Itu yang mencegah dari tampaknya harokat-harokat tadi sebagai tanda i'rab. Ini. <clears throat> Idan jika demikian ahkamu hurufil illati ahkamu hurufil illati hiya hukum-hukum huruf illah yakni al-alifu ya, pada alif tuqaddaru 'alaiha jami'ul harakati alif ditakdirkan pada alif semua harokat jadi pada alif semua harokat itu ditakdirkan wa yuqalu dan dikatakan mana'a min zuhuriha at taabduru yang mencegah dari tampaknya harokat-harokat tersebut adalah taabdur wal wawu wal ya'u adapun wawu dan ya taqaddaru alaihima ad-dhammatu wal kasratu faqat ditakdirkan pada wawu dan ya yakni harakat dhammah dan harakat kasrah itu saja wa tadharu alaiha wa tadharu alaihima al-fathatu dan tampak pada keduanya tampak pada wawu dan pada ya yakni al-fathatu harokat fathah. Wa yuqalu dan dikatakan fima idza bomah dua wal kasratu pada uh, huruf yang ditakdirkan dhammah dan kasrah tersebut pada harokat yang ditakdirkan yakni dhammah dan kasrah tersebut mana amin duhuriha astiqalu yang mencegah tampaknya harokat bomah dan kasrah tersebut adalah at dulu duna ta'adzuri bukan ta'adzur jadi sama-sama tidak tampak ya, tetapi alasannya berbeda ya, kalau alif itu alasannya ta'adzur tidak mungkin ya, mustahil adapun pada wawu dan pada ya itu alasannya adalah at karena berat atau sulit sesuatu yang berat atau sulit bukannya tidak mungkin tapi sebenarnya mungkin atau bisa tapi karena berat karena sulit kemudian tidak ditampakkan ya, dalam hal ini itu ya tapi kalau yang ta'abdur benar-benar tidak mungkin ini itu perbedaannya kita waktu nanti yang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 Pada alif semua harokat-harokat tanda i'rab yakni dhammah, fathah dan kasrah kesemuanya ditakdirkan dan dengan alasan dengan sebab ta'azzur ini tidak mungkin atau mustahil untuk tampak kemudian pada huruf ilah yang lain yakni wawu dan ya yang ditakdirkan hanya harakat bomah dan harakat kasrah. Adapun fathah itu tetap tampak ya, pada wawu dan pada ya. Dan alasan ketika tadi bomah dan kasrah itu tidak tampak atau ditakdirkan yakni nasihal karena berat karena sulit kesimpulan dari pembahasan ini tadi. Yang berikutnya dicontohkan di sini yang masih terkait dengan yang tadi ya. Lau qala qailun minan nasi seandainya seorang dari kalangan manusia seseorang berkata Ja al qadiyu dengan menampakkan bomah Ja al qadiyu ya Kulna, maka kita katakan Hada khotoun, ini keliru, ini salah. Kenapa? Lam santik al-arabu bihada. Orang Arab tidak mengatakan, tidak mengucapkan dengan ini. Ya. Tidak berbicara. kau yang tiku ya, berbicara atau mengucapkan dengan ini, dengan al Lianna dhammata tuqaddaru 'ala al-ya'i taqdiran. Karena dhammah itu ditakdirkan pada huruf ya. Ya, takdiran ya, benar-benar ditakdirkan pada huruf ya tersebut. Ya. Walaupun mungkin bagi eh, orang Jawa misalnya, itu mudah al-qadiyu. Ya, lidah Jawa mudah al-qadiyu. Tapi karena ini orang Arab sulit, berat, maka ya tetap itu tidak tampak. Tetap yang benar adalah saya qalbi. Hmm. Kalau ada orang mengatakan saya al qalbiyu walaupun dia mudah mungkin dia bukan orang Arab tadi ya, tetap itu tetap keliru, tetap salah. Walaupun mudah bagi dia. Tapi karena ini bahasa Arab, ya tentunya mengikuti orang Arab. Orang Arab menganggap itu sulit, berat, sehingga mentakdirkan boma, ya sudah, itu yang benar yang demikian. Saya al qadi seperti itu. Jadi mengikuti ya, kalam Arab. Ya. Lau qala, seandainya dia berkata, ra'aitul qadhiya sahihun, ini benar. Di anna fathata tadharu alal ya'i, karena fathah itu tampak pada huruf ya. Sehingga diucapkan ra'aitul qadhiya. Benar. Lalu kala seandainya dia berkata marartu bil qadhi menampakkan kasroh bil qadhi bagaimana tulna khata'un kita katakan ini salah keliru kalau arabu la taqulu hakaza orang Arab sang Arab tidak mengatakan seperti ini Di li'annaha law qalat hakada sorot takilan karena kalau, kalau dia mengatakan seperti ini sorot takilan itu akan menjadi berat, menjadi sulit. atau mungkin bihi sehingga mereka bangsa Arab tidak berbicara, tidak mengucapkan dengannya. Tidak mengatakan bil qadi tapi mentakdirkan kasrahnya menjadi bil qadi seperti itu. Tadi ukurannya adalah lidah Arab, lisan Arab, karena ini bahasa Arab. Walaupun mungkin bagi bangsa yang lain, bagi lidah yang lain, itu mungkin mudah, tetapi tetap yang benar adalah mentakdirkan kasrohnya sesuai dengan bangsa Arab mengucapkan ya, Ammal alifu adapun alif fala tantiqul arabu alaihi maka orang Arab bangsa Arab itu tidak mengucapkan tidak berbicara padanya pada alif tersebut di harokat dan dengan harokat manapun Okay. Eh, orang Arab tidak mengucapkan pada alif dengan harakat manapun. Ya. Alif tidak di fathah, alif tidak bisa di tidak bisa di kasrah. Ya. anna dzalika muta'azzir, muta'azzirun. Karena hal itu muta'azzirun, mustahil, tidak mungkin. Ini. Alif ya, ini berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah bisa, hamzah di domah dibaca u, Hamzah di fathah dibaca A. Hamzah di kasrah dibaca I. Itu Hamzah. Hamzah di sukun dibaca A gitu ya. Itu Hamzah. Tapi kalau alif, alif tidak bisa menerima harokat. Ya, jadi berbeda antara alif dan hamzah. Ya. Wallahu a'lamu. Ya, Allah yang lebih mengetahui. Ada yang ditanyakan sebelumnya? ini jadi kalau Anda tadi ini dibaca U, ini A, ini I, ini. Ya. Atau kalau di akhir ya, yang yang jelas Hamzah entah ditulis dengan alif atau tanpa ada alif seperti itu. Tapi kalau alif tidak bisa domah begini, ya, juga tidak bisa di fathah, tidak bisa di asroh karena alif tidak menerima harokat. Alif itu selalu sukun dan penulisannya pun tidak tidak ditulis sukunnya karena memang dia lazimnya sukun terus dia tidak tidak usah ditulis sukun tidak ada yang ditanyakan Yang berikutnya asilatun, ya, beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan ini tadi dan sebelumnya. Mal i'rabu fil lughati? Apa itu i'rab secara bahasa? Ya, fil lughati secara bahasa. Huwa al-isfahu an syai'i. Dia i'rab tersebut secara bahasa yakni al-isfah an syai'. Ya, men menyampaikan, mengemukakan, mengutarakan sesuatu yaqulu ya, a'raba amma fi dhamirihi ya, dia mengatakan dalam kalimat a'raba amma fi dhamirihi dia mengemukakan menyampaikan tentang apa yang ada di batin dia bomir di sini maknanya batin ada yang dalam hati ada yang dalam benak pikiran ya. jadi a'raba amma fi dhamirihi mengemukakan, menyampaikan tentang apa-apa yang ada dalam benaknya, ada dalam hatinya, dalam batinnya. Ai afsahabihi. Jadi maknanya afsahabihi, ya, mengemukakan, menyampaikan tadi. Itu makna i'rab secara bahasa. Hal yata'allaqul i'rabu bi awalil kalimati? Apakah i'rab itu terkait dengan awal-awal kata Erot pembahasan tentang Erot apakah itu terkait dengan awal-awal kata la tidak bal yata'allaqu bi bi awakhiriha akan tetapi dia itu terkait dengan akhir-akhir kata jadi Erot itu terkait hanya pada akhir-akhir kata saja ini Qaulul muallifu ucapan muallif yakni Ibnu Ajurum taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili perubahan akhir-akhir kata karena perbedaan awamil likhtilafil likhtilafil awamili karena perbedaan amil-amilnya ini ucapan mu'alif kemarinnya di awal sudah dibahas disebutkan Allah muhuna masmuha lam di sini dalam ucapan mu'alif ini masih apa namanya ya pada silafi itu ada lamnya jadi apanya lam dan masuk pada ikhtilaf jadi ikhtilaf istilah itu di dimaksud oleh lam menjadi lif ilah. Lam ini apa? Ini yang ditanyakan ya. Lam di sini apa namanya? Ta'liliyatun. Lam ini adalah ta'liliyah. Ta'lil itu maknanya apa? Menyebutkan alasan atau sebab. Ta'lil itu mengemukakan alasan atau sebab. Yakni Iza kana tafsir min ajli ikhtilafil amil jika jika kana takhirun takdirun apa jika takhirun min ajli ikhtilafil amil jika perubahan itu terjadinya min ajli karena sebab ya, ikhtilafil amil perbedaan amil jadi makna taklil itu menunjukkan sebab atau alasan. Eh, min ajli. Jadi karena sebab, karena alasan. Ikhtilafil amil, perbedaan amil. Hmm. Ya lam yang demikian disebut dengan lam taklil atau ta'liliyah tadi. Hasanun. Ya, bagus. Benar. Kharaja bihi ikhtilaful lughati. Keluar darinya ya dari pembahasan i'rab apa ikhtilaful lughat perbedaan bahasa perbedaan dialek perbedaan logat ya, jadi bahasa Arab di sana kan ada banyak kabilah banyak suku nah itu masing-masing kabilah dengan suku satu sama lain ada perbedaan dari sisi logat atau dialeknya ataupun kosakatanya juga ada yang berbeda atau harokatnya ada yang dibaca dengan fathah ada yang dibaca dengan kasrah ya, gitu Ya. Seperti di Jawa juga banyak bahasa, banyak logat, banyak dialek. Ya, seperti itu. Bahasa, di bangsa Arab juga demikian. Nah, kalau perbedaan itu karena perbedaan bahasa, perbedaan logat atau dialek, maka itu tidak termasuk pembahasan Arab Naam, ya benar. Ya. Gini. Fima lau lau ikhtalafa ikhtilafal lughati fa innahu la yu'ad du i'raban fima law ikhtalafa ikhtilafal lughati fa innahu la yu'addu i'raban pada kata-kata ya, seandainya dia itu berbeda karena perbedaan bahasa perbedaan logat atau dialek fa innahu la yu'addu i'raban maka sungguh dia itu tidak dianggap tidak dihitung sebagai i'rab tidak dianggap i'rab ini mislu contoh haitu pada kata haitu khafiha salah satu padanya itu ada tiga bahasa ada tiga logat haitu dengan dhammah wa haita dengan fathah dan haiti dengan kasrah di akhir kata benar di akhir kata tapi perbedaannya karena logat karena bahasa maka ini tidak termasuk i'rab ini Takhtalifu. Jadi haitu, haita dan haiti Takhtalifu itu berbeda. La naqulu inna hadha i'rabun. Kita tidak mengatakan bahwasanya ini i'rab. Kenapa? Lianna ikhtilafaha bil fathi wa dhammi wa kasri ikhtilafu lughatin. Karena perbedaannya dengan fathah, dengan dhammah, dengan kasrah tadi ikhtilafu lughatin adalah perbedaan bahasa. Jadi satu kabilah satu suku membaca mengatakan haitu. Kabilah suku yang lain mengatakan haita. Kabilah atau suku yang lain mengatakan haiti. Jadi karena bahasanya, karena logatnya atau dialeknya. Hmm. Jadi yang demikian bukan termasuk erat. Hmm. Jadi yang termasuk erat tadi apa? Likhtilafil awamil karena perbedaan amil. Ya, ini. Qaulul mu'allifi, ucapan mu'allif, lafzan au takdiran, secara lafaz atau secara takdiri. Yakni, maknanya apa? Anna takdira qad yakunu lafzan. Bahwasanya perubahan tersebut, perubahan yang ada di akhir kata tersebut, terkadang itu secara lafaz, secara tampak. Waqad yakunu takdiran, dan terkadang itu secara takdiri atau tidak tampak atau tersirat berubah, tetapi terkadang perubahan itu tampak, terkadang perubahan itu tidak tampak. Hmm. Bukannya tidak berubah, lain ya. Bukannya tidak berubah, tetap itu berubah. Hanya saja perubahannya tidak tampak. Itu yang dimaksud dengan sakit diri. Hmm. Kalau perubahan yang tampak jelas, jelas berubah, jelas berbeda. Tapi kalau yang takdiri itu yang tidak tampak tapi sebenarnya dia berubah. Mahia huruf al-illati, apa itu huruf-huruf illah? Al-alifu wal wawu wal ya'u, yakni alif, wawu dan ya. Huruf al-illati, hal yuqaddaru 'alaiha al-i'rabu fi kulli fi kulli halati huruf-huruf illah tersebut apakah ditakdirkan padanya i'rab itu pada semua keadaan apakah i'rab itu ditakdirkan padanya pada semua keadaan wa tuqaddaru wa tuqaddaru adhammatu wa kasratu ya ditafsirkan dhammah dan kasrah ya wa tadharu al fathatu dan fathah itu tampak ya. jadi yang ditafsirkan hanya pada dhammah dan kasrah adapun fathah dia tampak hmm. Mungkin di sini yang dimaksud pada wawu dan ya, ya terutama itu. Kalau alif semuanya ditafsirkan. Mada naqulu fima idza kana harful illati alifan? Apa yang kita katakan pada kata-kata ya, uh, pada ka, pada huruf ilah tersebut jika dia itu berupa alif? Ya, ya. Apa yang kita katakan pada huruf ilah yang itu berupa alif? nakulu mana amin zuhuriha atau azduru yang mencegah dari tampaknya harokat tanda erot adalah ta'adzur au wawun au ya'un apa yang kita katakan jika huruf ilah itu wawu dan ya astiqalu maksudnya mana amin zuhuriha astiqalu yang mencegah tampaknya harokat tanda erot adalah astiqal dulu di Mukaddimah sudah dijelaskan ya bahwasanya penulisan kitab ini berdasarkan apa rekaman dari pelajaran Syekh Ibnu Utsaimin sehingga ya yang namanya menyalin dari apa rekaman dari suara tentunya kadang bahasanya ya seperti ini bahasa percakapan ya berbeda dengan ketika seseorang menulis langsung menulis tanpa apa tanpa menyalin dari rekaman yang berbeda sehingga kadang-kadang memang bahasanya ya bahasa yang bahasa lisan ya, bukan bahasa tulisan itu yang harus kita perhatikan dalam kitab ini ada yang ditanyakan dari ini? Hmm? tambah sedikit ya satu satu halaman lagi sudah dibahas kemarin tentang bab Erop pengertian dari Erop sekarang tentang jenis-jenis i'rab aqsamul Erobi jenis-jenis Erop macam-macam Erop qala al itu berkata musannif yakni Ibnu Ajurum rahimahullah wa aqsamuhu arba'atun macam-macamnya ada empat macam-macam Erop jenis-jenis Erop ada empat Qala Syekhu berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, aqsamul i'rabi arba'atun. Macam-macam i'rab itu ada empat. Wa dalilu zalika at-tatabbu'u wal, wal istiqra'u. Dalil tentang hal itu ya, yang menunjukkan macam i'rab ada empat adalah apa? Tatabbu' dan istiqra'. Ya, memeriksa, meneliti ya, dengan seksama, dengan cermat dari kalam Arab. Ini tatabbu' dan istiqra. Yakni annal ulama'a rahimahumullahu tatabba'u wastaqra'u kalam al-arabi. Bahwasanya para ulama, para ahli ilmu bahasa terutama, semoga Allah merahmati mereka, tatabba'u wastiqra'u wastaqra'u afwan kalam al-arabi. Mereka meneliti, memeriksa dengan seksama dengan cermat ya, dengan sungguh-sungguh ya kalam arabi ucapan orang Arab ya, kalam Arab wa wajadu anna al-i'raba la yahruju an hadhihi al-aqsam al-arba'ati dan mereka mendapatkan bahwasanya i'rab tersebut tidak keluar dari empat macam ini. Jadi setelah diteliti dengan sungguh-sungguh dengan ya tekun, cermat, seksama dan seterusnya, ternyata didapati i'rab itu hanya ada empat ini tidak ada yang tidak keluar dari empat ini tidak ada yang kelima yakni apa on rofa wa nasbun nasab wa khafdun khafd atau jarun jar wa jazmun dan jazm jadi ada empat rofa nasab khafd atau jar dan jazm dan ini sudah jadi satu istilah ya. sehingga tidak perlu diterjemahkan Ya, kalau arti secara terjemah ya mungkin ada secara bahasa tapi ini sudah jadi satu istilah Arab ya sudah ini rofa, nasab, khafat atau jar dan jazm. Yakni maksudnya ma min kalimatin min kalimatil arabi illa wahya imma marfu'atun au mansubatun au mahfubatun au majzumatun. Tidaklah ada satu kata di antara kata-kata Arab kecuali dia itu mungkin marfu'ah, di rofa mansubah, di nasab mahfubah, khafat atau di jar au majzumatun atau di jazm Kata-kata Arab ya, itu ya, pasti masuk salah satu dari empat ini. Mungkin dia di rofa atau di nasab atau di khafat atau di jar atau di jazm Tentunya tadi ya yang mengalami perubahan ini kullu kalamin Arabi la yakhruju an hadihi. Ya, semua kalam Arab ya, tidak keluar dari ini. Tidak keluar dari empat macam Arab ini. An hadha, ya, la yakhruju an hadha. Wala kalimatin wahidatin dan tidak pula satu kata. Ya. Lianna hadha taqsima ulima bitatabbu'i wal istiqra'i. Karena pembagian ini diketahui dengan tatabbu' dan dengan istiqra. Ya. Jadi tidak asal-asalan, tidak berdasarkan apa? Ya. Eh, asal-asalan tadi, tapi dengan tatabbu' dan istiqra, dengan pengamatan, penelitian dan seterusnya, yang cermat, yang teliti, yang sesama dan seterusnya. Ini. Wal ulama'u ta'ibu fi tadwinil lughatil arabiyyati. Dan para ulama ya, ahli bahasa, ya, mereka ibu mereka telah capai ya, fi tadwinil lughatil arabiyyati dalam membukukan ya, tadwin itu membukukan mencatat dalam buku ya, kaidah-kaidah al-lughatil arabiyyati bahasa Arab laisa bi amrin sahlin bukan suatu perkara yang mudah ya bukan suatu perkara yang mudah. Tidak cukup satu dua hari, satu dua bulan, bertahun-tahun ya. Hmm. Dan tidak apa dengan layak-layak, dengan santai-santai tidak. Ya. Kemarin sudah di sedikit kisah ya, sampai pergi ke tengah gurun ya, hanya untuk mencari seorang badui untuk menanyakan satu kata gitu ya. Itu kesungguhan dari para ahli bahasa, para ulama bahasa rahimahumullah. Arafu <clears throat> tentang rofa. Ya, Takulu engkau katakan. Ya, jadi yang dimaksud dengan rofa itu bagaimana? Dijelaskan eh, dengan contoh secara ringkas dulu. Ya, gambaran kau secara ringkas atau secara umum dulu. Arafu rofa. Takulu engkau katakan. Qamar rojulu. Arrojulu huruf akhirnya dengan boma. Nah, ini yang dimaksud dengan rofa demikian. Wan nasu nasab. Contohnya akramtu ar-rajula. Ar-rajula huruf akhirnya di fathah. Ini dimaksud dengan nasab. Wal khafdu adapun khafd jar contohnya marartu birrajuli ar-rajuli huruf akhirnya di kasrah. Ini yang dimaksud dengan khafd atau jar. Wal jazmu adapun jazm contoh contohnya lam yakum zaidun. Pada kata yakum huruf akhirnya sukun ya, yakum huruf akhirnya sukun Nah, yang seperti ini yang dimaksud dengan jazm. Jadi bukan pada zaitunnya, tapi pada yakum. Ini pada jazm. Jadi rofa tadi goma, arrojulu nasab fathah, arrojula, khafat kasrah, arrojuli, kemudian jazm itu sukun, yakum. Ini cara asal, cara umum demikian ya. Hal hadihil aqsamu al-arba'atu tashmulul isma wal fi'la wal harfa Apakah empat macam ini ya, apakah empat macam ini meliputi mencakup isem, fiil dan harf dari empat macam i'rab tadi ya, rafa, nasab, jar dan jazm. Apakah itu semua mencakup isem, fiil dan harf? Macam-macam kata kemarin, macam-macam kalam. La tidak. Ya. Jadi tidak semuanya mencakup semuanya, tidak. Ammal harfu fa ghairu dakhilin itlaqan. Adapun harf okay, kalau yang harf ya, maka ghairu dakhilin, dia tidak masuk. Itlaqan secara mutlak. Jadi yang termasuk harf yang merupakan harf itu nanti tidak termasuk i'rab, tidak masuk dalam pembahasan i'rab ya, secara mutlak. Ya. Artinya apa? Semua harf tidak akan masuk dalam ikhrop. Ya, bukan pembahasan ikhrop. Ya. La yaqau marfu'an wala mansuban wala mafuban wala majzuman. Ya, jadi harf itu tidak terletak secara marfo atau dia tidak rofa, wala mansuban tidak nasab, wala mafuban tidak jar, wala majzuman dan tidak dijazm. Kenapa? li'annahu mabniyun karena harf itu mabni mabni maksudnya apa keadaannya tetap jadi yang namanya harf itu keadaannya tetap tidak mengalami perubahan kalau i'rab kemarin definisinya kan perubahan adapun harf itu tidak berubah sehingga harf tidak termasuk i'rab ini karena dia mabni ini. sehingga tadi dikatakan harf itu tidak akan mengalami marfo, mansub, majrur maupun majrur. Tapi dia mabni. ibu Ibnu Malikin berkata Ibnu Malik ya, penyusun Alfiyah ya, jadi Alfiyah itu uh, faedah syair yang berisi faedah bahasa, faedah nahu dan sholat disusun dalam bait-bait syair. Jumlahnya ada seribu bait sehingga disebut dengan alfiyah <coughs> seribu. Nah, Ibnu Malik ini berkata dalam salah satu ba'asyirnya, "Wa kullu harfin mustahiqun lil bina." Dan setiap harf itu okay, ya, mustahiqun lil bina, itu berhak untuk tetap. Maksudnya setiap harf, setiap harf, setiap huruf itu pasti keadaannya adalah tetap tidak mengalami perubahan, tidak termasuk i'rab. Hmm. Ya, itu sumbernya di bawah ya. Al-Alfiyah itu dari kitab Alfiyah, Matan Alfiyah, tadi ya Seribu Bait. Babul Mu'rabi wal Mabni, pada bab Mu'rab dan Mabni. Al-Baitu Al-Hadi wal Isri wal Isruna ya, pada bait yang ke-21. Hmm. terkait dengan harf ini satu satu paragraf terkait dengan harf nah, ini tidak terputusnya wal mabni yulai bi mu'rabin dan yang namanya mabni itu tidak termasuk mu'rab al mabni yunislu yang dimaksud dengan mabni itu seperti gambarannya ya seperti al mayyitu la yataharraku mayat yang tidak ber, yang tidak bergerak gitu e, kata yang mabni itu gambarannya seperti mayat yang tidak bergerak Artinya apa? Dia tidak mengalami perubahan, tidak termasuk i'rab, tidak mu'rab. Famatalan contohnya hal. Hal ini adalah harfun. Dia harf. Bukan isim, bukan fi'il. La tataghayyaru abadan, tidak berubah selama-lamanya. Fi di kalamil arabi pada semua kalam Arab. Sawa'un kanat fi awalil kalami, sama saja apakah hal itu ada di permulaan kalam, permulaan kalimat, atau fi wasil kalami atau ada di pertengahan kalimat au fi akhir kalami atau di akhir kalimat akhir kalam keadaannya tetap tidak berubah ya. la yumkinu tafsiruha ada la ya la yumkinu tafsiruha tidak mungkin perubahannya ya, tidak memungkinkan untuk dia berubah Walihada naqulu oleh karena ini kita katakan innal hurufa kullaha la yadkhulu fiha al-i'rabu bahwasanya huruf-huruf itu semuanya tidak masuk pada i'rab, tidak masuk dalam pembahasan i'rab. Ini yakni sulusal Arabi arabiyyati, yakni sepertiga bahasa Arab. Sepertiga di sini dari sisi apa? Dari sisi pembagian kalam, pembagian kalimat dalam bahasa Arab kan ada tiga ya, isim, fi'il dan harf. Ya, harf kan berarti sepertiganya bukan jumlahnya kalau jumlahnya harf itu paling sedikit sebenarnya ya, ya fi'il isem ya, baru harf itu jumlahnya paling sedikit tapi yang dimaksud seluruh seperti di sini dari sisi pembagiannya pembagian kata dalam bahasa Arab ada isem fi'il dan harf ya, yang harf ini dia mabni tidak berubah hmm. dia ya, ya bakal ain dana maka tersisa di sisi kita alif wal fi'lu isem dan fi'il Ya, kalau hak sudah dikatakan mabni, dia tidak termasuk i'rab, lantas bagaimana dengan yang lain yaitu isim dan fi'il? Hal hadhil aqsamul arba'atu tadkhulu 'ala al-ism wal fi'li? Apakah macam-macam empat ini tadi, macam-macam i'rab yang empat ini tadi itu masuk pada isim dan fi'il? Nah, untuk jawabannya ada kalimat berikutnya dan pada pembahasan atau waktu yang akan datang insya Allah. Ya. Jadi untuk harf sudah disampaikan di sini, dia mempunyai tidak berubah, tidak termasuk Arab. Adapun isim dan fi'il insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang saja ya. Ini ya, waktu mungkin. Dan depan nanti juga tidak terputus pembahasannya pada pembahasan yang berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi minum sore ini atau malam ini sampai di sini dulu.